Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Saya demen nih ngelihat wajah ibu-ibu, bawa bapak di sini. Ini wajah, ini eh, wajah tanpa masalah gitu ya biarin utang banyak yang penting nggak kebayar ya. ya nggak apa-apa dah masalah banyak yang penting belum selesai kenapa tandanya kita masih disayang tuh sama Allah kita kudu tahu kita punya masalah kalau belum selesai tuh tandanya sebenarnya Allah masih belum percaya sama kita kali kalau diurusin sama masalah kita jadi lupa lagi jadi orang Kali kalau diselesain sama masalah, kita kemudian lupa lagi sama kita punya iman. Akhirnya yang terjadi apa? Kita punya masalah lagi. Jadi Allah siapin dulu nih diri kita. Gampang dah kata Allah utang Gampang dah kata Allah. Siapa yang pengen punya anak gampang dah. Siapa yang belum kerja pengen kerja gampang. Siapa yang pengen punya jodoh gampang dah. Yang penting kata Allah ingat dulu. Ingat apa? Ingat sama kita punya dosa. Sebab barangkali kita punya masalah belum selesai, lantaran kita punya dosa juga belum selesai kita minta ampun sama Allah. Jadi nomor satu sebenarnya kalau kita lagi punya masalah jangan cari solusi dulu. Solusi mah nomor 17. Yang kita cari nomor satu ampunan Allah dulu. Kalau Allah udah ngampunin kita, insya Allah semua urusan masalah kita beres. Insya Allah. Tapi ini pagi nih kita ngaji sesuatu istimewa nih. Sesuatu yang kalau kata orang lain mah kuasa Tuhan. Kita nyebutnya kun fayakunnya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah udah bilang kun layakun. Selama ini kan kita belajar matematika sedekah ya. Masih ingat matematika sedekah? 10 dikurang 1 berapa? Hei, eh, bukan 9. Berapa? 19. 1 dikurang 1 berapa Pak? Hmm? Mana Bapak nih? 1 kurang 1 berapa? Dibingung jawabnya. Bukan 0. 10. Kenapa 10? Sebab ketika kita punya satu, kita bagi nih sama Allah. Hmm. Satu kita sedekain buat orang. Maka yang satu ini akan dipulangin sama Allah. Dipulangin berapa? Paling kagak 10 kali li lipat. Manja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha. Surah Al-An'am surah ke-6 ayat 160. Siapa aja yang ngasih satu sama Allah, Allah bakalan tanggung jawab mulangin 10 kali lipat. Satu hari datang nih seorang supir. Kita belajar nih tentang matematika sedekah perkalian 10 kali lipat dulu dari yang paling rendah dah. Nih sopir datang ibu. Kalau ibu bapak sempat main ke rumah saya, di rumah saya itu di pinggiran ada majelis kecil. Di majelis itulah saya suka terima tamu gitu Nah itu tadi tuh ada yang datang dengan bawa utang yang nggak kebayar, ada yang datang kemarin tuh kita cerita, eh suami nggak pulang-pulang setahun, eh ada yang datang nggak punya anak sekian tahun gitu, ada yang datang kemudian ngaduin dia butuh pekerjaan, butuh jodoh macam-macam dah. Ani ah, sopir yang datang nih, sopir bilang begini, Ustaz minta amalannya dong kita nanya sama dia nih, amalan buat apa? Amalan buat naik gaji Ustaz. Buat naik gaji dia bilang. Kita tanya sama dia, emang gajinya berapa sekarang? Gaji saya 800 ribu Ustaz. 800 ribu mah saya bilang udah gede. Udah bersyukur belum? Ketika kita nanya udah bersyukur belum, dia ketawa nih Ustaz. Dia ketawa nih ibu. Apa dia bilang? Kalau soal syukur mau Ustaz. Saya dari lahir udah syukur. Namanya Abdul Syukur gitu. Jadi bilang udah jangan ditanya dah soal syukur mah gitu. Ya udah saya bilang mau naik gaji jadi berapa ya? Ustaz, kalau bisa jadiin satu setengah dah. Gitu. Jadi dari 800 jadi satu setengah kita bilang sama dia kalau cuma minta tambah jadi satu setengah enteng enteng kita bilang bagaimana kalau kita bikin tuh gaji jadi 3 juta wah diketawa lagi Ustadz mah bercanda naik satu setengah aja udah girang bener dia bilang apalagi bisa jadi 3 juta enggak saya bilang kagak bercanda tanaman mah bagaimana tanamannya begitu hasil mah bagaimana yang ditanam yang ditanam dikit numbuhnya juga dikit yang ditanam kecil numbuhnya juga kecil yang ditanam gede numbuhnya juga gede kita sodorin tuh ayat yang pertama surah Al-An'am ayat 160 tadi tuh manja abil hasanati falahu ashru amthaliha lo bagi satu dah sama Allah nanti Allah akan pulangin 10 kali lipat yang nomor dua kita sodorin surah At-Tolak ayat 7 liyunfiq dhu sa'atim min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا ومن قدر عليه رزقه dan barang siapa yang sedang disempitkan rizkinya sedang punya banyak masalah sedang punya keinginan termasuk nih sopir pengen gaji naik gampang kata Allah falyunfik mimma atahullah coba dong sedekah begitu kata Allah Ujung tu ayat saya jalulahu ba'da usrin yusro Allah akan bikin yang sulit jadi mudah. Nih sopir merasa nih sulit bener nih naikin gaji. Udah kerja tahunan gaji tetap segitu. Dia bilang anak nambah stad. Sekarang lima nih anak. Tapi gaji kagak nambah-nambah. Kan jadi kurang tuh gaji. Gitu. Begitu kita sodori nih dua ayat. Apa dia bilang? Oh jadi ini nih Ustaz ayat buat naik gaji. Saya bilang iya benar lo amalin dan ayat. Insya Allah dah mau naik gaji berapa tergantung amalan kita. Eh dia ngomong begini baik Ustaz. Jazakallah dah terima kasih. Tinggal pertanyaannya nih Ustaz. Nih ayat dibacanya kapan? Berapa kali? Begitu tuh kelakuan kita tuh Quran berhenti cuman dibacaan gitu padahal kan Allah bilang lewat Rasulnya jangan cuman dibaca dong diamalin gitu supaya terang kita punya hidup supaya terang kita punya problem supaya terang kita punya keinginan gitu kita suruh bangun nih orang pak bangun deh. ceritanya gitu dibangun begitu bangun kita tanya sama dia bawa duit berapa sekarang di kantong wah Emang kebiasaan kita begitu, pokoknya kita adu aja dan ceker gitu. Belum dilihat Ustadz, ayo lihat dulu. Dia buka tuh dompetnya, dia lihat tuh isi kantongnya. Dia nyebut, ada seratus ribu Ustadz. Mariin duitnya. Buat apa Ustadz? Udah mariin cepat. Kata pendek gaji loh jadi satu setengah. Cepat ini. Dia ragu-ragu tuh, dia kasih juga sama kita ini. Ah ini Ustaz. Tuh duit begitu dipegang di tangan kita, kita ngomong sama dia nih. Kalau situ percaya sama janjinya Allah, manja ambil hasanati falahu asyru amthaliha, maka nih duit bakal dipulangin sama Allah satu juta rupiah. Begitu kita bilang bakal jadi sejuta, apa dia bilang? Ah, kalau emang jadi sejuta kita ikhlas dah Ustaz. <laughs> emang bakhil kita mah? Maka Allah bilang begitu tuh supaya kita terangsang ngapa apa emang udah janjinya Allah begitu Allah tahu kita pelit Allah tahu kita bakhil Allah tahu kita pedagang maka dikasih hitung-hitungan dagangannya sini aku pulangin sekian begitu Allah bilang pulang nih orang pulang datang kira-kira Jumat datang kira-kira Jumat Sabtu dia hitung nih mana nih yang nganterin duit sejuta gua ngasih sama Ustadz seratus ribu nih kemarin eh nggak ada yang datang hari minggu dia tungguin nggak ada yang datang juga ah selasa baru berbuah tuh lihat ibu bapak yang dirahmati Allah Rasulullah bilang as kotu tajlibur rizki sedekah mengundang datangnya rizki si sopir masih jadi sopir kerja mobilnya sama majikannya masih yang sama apa yang beda yang beda dia sudah bersedekah Hari Selasa dia dipanggil sama majikannya. Pak, temenin saya yuk. Kemana? Ke Jawa. Berapa hari? Eh, paling dua hari lah gitu. Pulang pergi tiga hari lah. Deket. Cilacap lah gitu kira-kira. Saya pamit dulu deh pak sama istri. Pas nggak usah. Bentaran doang kok. Ayo kita langsung jalan yuk. Jalan. Ternyata janji cuma dua tiga hari molor. Jadi empat lima hari Begitu pulang lagi ke Jakarta, nih majikan nggak enak hati. Apa kata si majikan? Sampai rumah nih, Pak, Bapak parkir gitu. Saya masuk bentaran. Jangan langsung pulang ya. Ada titipan nih buat bini di rumah. Si sopir nurut, ya parkir deh tuh. Nggak lama majikannya keluar bawa amplop. Amplopnya tipis. Dia ngomong nih masih sopir, Pak, takut bapak diomelin di rumah. Ganjel nih mulut istri sama ini kita kan ya ngaku aja dah ngaku dah suami lama nggak pulang bukan kita suguhin nama teh manis dulu kita suguhin nama anduk anget buat nyekak dia punya muka kita semprot gitu kan kemana aja loh si majikan ini khawatir takut si sopir dimarahin maka pikiran dia udah dah kasih amplop tuh bini bilang ini bukan uang gaji ini mah uang tambahan dari saya Apakah si majikan tahu bahwa si sopir bersedekah hingga kemudian dia merasa perlu membela Allah Tuhannya? Enggak kan? Enggak tahu. Tapi siapa yang membuat tuh sopir diberi amplop tambahan, uang tambahan dari Allah lewat si majikan? Iya Allah. Si sopir kemudian nggak ngira. Dia pikir yang namanya duit tambahan. Ah masa iya lebih banyak daripada duit gaji gitu kan? maka nih amplop nggak dikelet sama dia begitu dia pulang ke rumah bu alhamdulillah nih ada amplop tambahan dari majikan buka gidah hitung berapa duitnya gitu istrinya si sopir buka kaget nih istri si sopir masya allah pak banyak benar berapa kata si sopir sejuta pak hah sejuta kaget dia nyesel tuh dia nyesel yang pertama dia bilang nih kalau tahu sejuta mau gue klet duluan di depan emang begitu gaya laki-laki dah saya juga sama dikasih amplop dia bilang ya Allah kalau mau tahu sejuta dia nggak ngira sepuluh ribu sama seratus ribu kan sama selembarannya sama nggak beda begitu dia lihat ya, kayaknya seratus ribu nih gitu dia ada nyenengin istri nggak dibuka nyesel yang kedua rupanya tuh di amplop kan ada sejuta tuh kan janji Allah siapa yang ngasih satu diganti sepuluh rupanya dia mikir tuh kalau tau begitu mau kemarin saya kasih dua ratus ribu iya di dompet ada dua ratus cuman dia kemarin ngeri kalau gue bilang dua ratus diambil semua nih mau saya agak beres urusannya nih maka dia nyebut seratus ribu Ustaz lihat inna allaha la yukhliful mi'at. Allah mah kagak pernah bohong. Kita yang kurang percaya. Apa buktinya kita kurang percaya? Tengok aja gaya sedekah kita. Kita punya duit 100, 50, 20, 10, 5 ribu, 1000. Kita yang ngaji nih. Kenceleng lewat. Berapa tuh yang kita keluarin? 1000. Yang 1000 juga ada dua nih. Ada yang lecek, ada yang lempeng yang mana tuh yang lecek tega bener gitu emang udah nasib kotak dah seribuan dia mah sekalinya ada yang 50 ya Allah pakai dia balik lagi ke masjid pak tolong periksa ada 50an tuh kayak di kotak tuh saya salah naruh tuh tadi emang nasib kotak begitu tuh makanya masjid jangan pakai kotak lagi udah pakai sorban aja udah kalau pakai sorban malah ada mendingan dikit gitu. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kalau cuma dibalas 10 mah terlalu biasa nih. Sebab Allah bisa balas lebih dari sekedar 10 kali lipat. Contohnya tuh si Sulam. Masih ingat kagak tuh Sulam tuh? Siapa itu? Tukang bubur naik haji subhanallah. Saya tahadus bin nikmat tuh, naik mercy yang dimenangin tuh masih tukang bubur. Tahun 2003 kira-kira begitu dah ibunya nih pengen banget berangkat haji dia ngomong sama anaknya nih mungkin nggak ya emak bisa nyium hajar aswad gitu bisa pergi haji lah pergi haji kan kita tahu urusannya bukan urusan do duit tapi urusan apakah Allah menghendaki atau tidak ma yaftahillahu linnasi mir rahmatin fala mumsikalaha wa ma yumsik fala mursila lahu mim ba'di kata siapa yang punya duit dia gampang pergi haji belum tentu kata siapa juga yang kagak punya duit susah pergi haji ya belum tentu juga wahual azizul hakim bola di tangan Allah ini tukang bubur nabung dia kan punya kotak ya eh? buat kembalian tuh dia bikin kotak yang kedua bedanya kotak yang kedua ini buat sedekah bagi ibunya seribu dua ribu tiga ribu dia taruh di situ kemudian sebulan sekali itu tabungan dipindai ke bank dua tahun dia menabung di bank tuh duit mencapai angka 5 juta rupiah di bank tersebut memberlakukan satu ketentuan reward ketentuan hadiah siapa aja dari dia yang punya nasabah punya tabungan kelipatan sekian juta rupiah berhak mendapatkan satu poin reward yang hadiahnya Mercy New Ice E200 eh, kompresor seharga hampir 1 miliar rupiah atau kurang lebih 724 juta rupiah on the road nih. Si tukang bubur ini dapat ibu. Dua tahun kemudian ditelepon dia nih. Dua tahun setelah dia nabung saban hari tuh buat sedekah, dia punya kotak di rumah yang dia buat sedekah, ditelepon sama tugas bank. Ibu, kebetulan dia nabung atas nama Bu Anis istrinya. Ngimpi apa nih Bu Anis semalam? Kata si Bu Anis, enggak tuh, enggak ngimpi apa-apa. Masa enggak ngimpi apa-apa? Ibu bakal dapat hadiah gede loh. Enggak pak, saya enggak ngimpi apa-apa, bener dah. Ya udah, ngimpi enggak ngimpi kek, tetap deh datang ke bank kami, dia bilang gitu. Jangan lupa ya, bawa buku tabungan yang asli gitu, bawa KTP yang asli, bawa kartu keluarga sama buku nikah yang asli. Jangan lupa nih satu lagi kata si petugas bank. Jangan lupa bawa obat puyeng ya takut pingsan gitu lihat kemudian nih mercy nggak bisa dia tebus kenapa dia nggak bisa tebus sebab pajaknya 25% pajak hadiahnya kemudian tersiar kabar di Semarang oi ada satu anak yang mahabbah sama dia punya ibu kepengen banget megin haji tuh ibu kemudian dia bersedekah saban hari di kotak gitu. kemudian dia dapat hadiah mercy tapi dia nggak bisa tebus berita ini kemudian sampai ke saya punya sahabat Habib Hasan Toha sama Ustadz Haji Hasan nih Tom Mercy dibeli kira-kira harganya 525 juta rupiah lihat si tukang bubur nanam satu Allah bayar bukan cuma 10 tuh Allah bayar 100 kali lipat begitu dinabung sampai 5 juta Allah ganti 500 juta rupiah kalau kita nih kalau kita punya masalah kita punya keinginan kalau kita ngandelin kita punya otak, maka tidak terjadi percepatan yang mengagumkan. Boleh diadu nih, ada warung satu. Nih warung kagak ahli sodako. Diadu sama warung set yang ahli sodako hasil akhirnya pasti beda. Walaupun kelihatan di kasat mata, nih warung yang ini kemudian rame, laku, tapi hasil akhir pasti beda Begitu dicek Mas Aldo, yang ini penyakit banyak, keluarga babak belum, punya masalah ini dan itu, yang ini anteng gitu. Kan kita mah yang penting duit banyak urusan nggak ada, itu yang penting buat kita. Iya, yeah. iya. Yeah. Ini yang disebut dengan keberkahan. Lihat, ada percepatan yang beda, yang mengagumkan. Saya punya teman Ustadz Gatot di Surabaya ibu bapak yang dirahmati Allah dia udah jalan nih udah jalan bawa duit 3 juta mau ke bank mau bayar nih ONH separo waktu itu 7 jutaan tahun-tahun 94 apa 95 gitu di tengah jalan dihubungin dia sama adeknya kira-kira kalau bahasa kita ini bang pulang dah bang ini ada urusan di rumah nih butuh duit gitu ini duit di tangan si abang ini nanya butuh duit berapa 3 juta ya salam ini duit emang 3 juta buat pergi haji lihat matematika kita tadi satu dikurang satu menurut kita hmm, nol tapi menurut Allah bukan bukan nol apa kata si Ustadz Gatot waktu itu Ustadz anak bagi tetap duit anak bilang pergi haji mah gampang lah insya Allah kalau emang Allah menghendaki saya bisa punya rezeki lagi nanti begitu sebulan dua bulan tiga bulan empat bulan nggak ada perubahan dia pun sudah lupa dengan keinginan yang berangkat haji tiba-tiba di bulan ke delapan begitu ibu ditelepon dia sama Pemda ditanya dia sama Pemda nih eh ustad mau pergi haji kagak kata si Ustadz siapa yang kagak kepengen nah kalau kepengen datang dah ada satu petugas nih yang nggak jadi berangkat Ustadz dipilih nih buat ngegantiin Subhanallah ibu lihat ketika dia bagi tweet buat pergi hajinya sama orang lain yang cuman separuh kalaupun dia bayarin Allah kemudian bayarin tuh kontan langsung kenapa saya bilang kalau cuman diganti 10 mah biasa diganti 100 mah biasa ada nih yang Allah ganti lebih dari itu ada satu cerita Allah mengganti sampai seribu kali lipat dan emang janjinya begitu مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة wallahu yudha'ifu limai yasha kalau aku sudah mau membalas kata Allah bukan cuma sepuluh kali lipat bukan cuma seratus kali lipat tapi tujuh ratus kali lipat atau bahkan lebih suatu saat di Jawa Tengah ada pengemudi Vespa dia engkol nih pespanya nih cek agak bunyi nih pespa engkol lagi sekali lagi cek nggak bunyi juga malah ngempos bunyi Psst, gitu. dia nunggingin nih sebentar nih pespanya gitu. karena dia pikir barangkali nih bensinnya hampir habis gitu ternyata bener emang bensinnya hampir habis begitu dimiringin dikit ya kemudian dia selak lagi gitu tot tot tot tot apa eh, motornya nyala kasda suaranya pespa gitu di jalanan dia pengen ngaji tuh ingat nih bensin hampir habis hatinya bilang beli bensin dulu kali ya nanti baru ngaji tapi hati yang sebelah ngomong kalau beli bensin dulu muter ke belakang padahal pengajian ke depan udah dah ngaji dulu nanti habis ngaji baru beli bensin ngajilah nih si fulan pengemudi Vespa di pengajian yang ternyata bertutur tuh pengajian tentang sedekah apa kata kiainya mana kosomalun min sodakotin bal yasdad bal kagak bakalan berkurang harta yang disedekahkan buat Allah malahan dia akan bertambah bertambah dan bertambah Siapa yang menikmati janji Allah tentang sedekah? Yang menikmati janji Allah tentang sedekah, iya orang-orang yang bersedekah. Kalau yang kagama, kagak kata si kiai begitu. Begitu sorban si kiai turun, ngelewatin barisan si pengemudi Vespa, dia cabut nih duit di kantong. Ada duit di kantong nih seribu. Zaman dulu seribu dapat setengah liter. Kalau sekarang seribu beli bensin, jodoh. satu seloki gitu kurang malah ya oh, nah ini seribu dia cabut nih ini duit buat beli apa nih buat beli bensin begitu dia cabut setan ngegoda apa kata setan weh weh weh itu kan duit buat beli bensin jangan belagu dah udah miskin miskin aja udah dah pakai sedekah lagi konyol nanti itu duit buat beli bensin kalau situ nggak beli bensin motor situ mogok kalau motor situ mogok dorong mau dorong as-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla setan emang kerjaannya begitu ibu ngegodain apa dia bilang nih duit udah ketanggungan kecabut masa dimasukin lagi udah dah dia pikir la haula wala quwata apa dia bilang dorong-dorong dah Tah. dimasukin nih sorban setan kalah si fulan menang tapi kan setan nggak berhenti. Dia tungguin, dia tungguin. Benar kejadian. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan, "Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim." Nggak bakalan ada orang yang susah lantaran dia bersedekah. Nah, walahum ajrun karim, malah bagi dia pahala yang teramat besar. 200 meter dia pulang dari pengajian. Subhanallah ibu bapak. Tuh motornya mogok. Pan katanya nggak ada yang susah Ustaz. Kenapa dia mogok? Ya nggak tahu. Kita terusin aja ceritanya nih. Begitu tuh motor mogok ibu bapak. Cek cek cek cek. Habis setan emang dari tadi ngetawain diketawain lagi gue bilang juga apa lo jangan sedekah begini jadinya dia bilang kalau dia kalah kalau dia nyesel nih sedekah agak bakalannya berbuah gak? tapi nih orang hebat apa dia bilang emang udah waktunya dorong kali cuman dia nangis juga tuh sambil dorong motor dia netes air mata apa dia bilang kagak enak jadi orang susah lah baru sedekah seribu udah dorong motor tapi itulah Allah tidak akan pernah membiarkan hambanya yang bersedekah jadi susah kecuali itu ujian buat kesabaran dan keikhlasan dia baru melangkah kira-kira 10 langkah begitu eh Allah kirim malaikatnya dalam bentuk mobil kijang yang lewat di jalanan itu tuh mobil lewat nih begitu 100 meter dia berhenti kenapa sebab dia lihat tuh yang dorong motor temennya jadi dia mundur nih begitu mundur begitu sejajar dia turunin kacanya dia nanya kenapa mas motornya didorong bensin teh ya wes mingkir situ parkir situ punya Vespa situ ikut sama saya beli bensin kita cari dah pom bensin lihat kalaupun cerita ini berhenti sampai di sini tuh orang udah untung dua kali lipat niat beli letteran tadi setengah ya kan beli bensin setengah letter, sekarang dia dijanjiin beli satu letter. berangkat nih berdua sampai pom bensin dia beli botol air seleter tuh air diminum dikosongin diganti bensin dalam perjalanan pulang dari pom bensin menuju Vespa yang diparkir. Ini berdua ngomong. Apa kata si Kijang? Ente untungnya Ves gitu. Untung apaan? Kita nikah sama nih tahunnya. Tapi situ anak udah tiga. Saya belum. Kata si Vespa, saya pikir situ yang untung. Situ punya Kijang. Saya cuma punya Vespa. Kata si Kijang, hus, mau anak ditukar sama kijang iya. pokoknya ini berdua ngobrol nih ngobrol gitu ya tentang kesusahan masing-masing rupanya timbul simpati dari si kijang sama si Pespa. begitu nyampe Vespa apa kata si kijang mas saya nggak turun ya dia ngerogoh kantong di kantong tuh ada amplop yang dia belum lihat isinya berapa nih amplop rupanya mungkin bonus nih dari pekerjaan dia dari kantor dia tuh amplop kemudian dikepelin ke tangan si Vespa Mas tak titip ya bilang ke bojomu tuh doain supaya saya bisa punya anak seperti panjenengan udah jangan dilihat di sini duitnya lihat aja nanti di rumah sebab saya juga belum tahu nih duit isinya berapa pulanglah kamu si Vespa ke rumah begitu lihat sama dia di rumah tuh amplop isinya satu juta rupiah subhanallah seribu dagang apaan tuh yang bisa untung sampai sejuta dalam setengah jam ya yeah? investasi manajer juga nggak ada yang bisa kerja kayak begini sampai seribu kali lipat dalam waktu kurang dari satu jam cuman Allah nih yang bisa begini maka Allah ngingetin kita yabna adamah, wahai bani adam wahai anak manusia a'taitukum fadla aku sudah memberi begitu banyak buat kalian wasa'altukum qarda dan sekarang saatnya aku minta pinjaman dari kalian semua waman a'tani syai'an siapa yang sudah memberikan kepada aku sesuatu kata Allah dari rizki yang aku berikan kepadanya tau'an dengan girang dengan riang dengan senang dengan ikhlas dengan rela dengan rela Acel lahu fil ajil aku akan ganti kontan waddakhartu fil ajil sebagiannya lagi aku tunda Kapan? Kalau kita butuh, kita perlu, kita pantas. Okay? Kayak si tukang bubur. Rupanya dua tahun kemudian emang Allah beri, emang pantas dah tuh. Begitu kira-kira. Rupanya seribu itu pun baru koma tuh dari Allah. Masih ada koma yang lain. Kapan? Wadakhartu fil ajil. Kagak tahu dalam bentuk apa Allah berikan fadilahnya yang lain. Maka Ketika kita pengen rezeki banyak, pakai nih teori. Ibu, bapak sampai rumah ngobrol sama laki itu sama bini ngobrol. Breakdown tuh, eh gaji di breakdown. Umpama ibu bapak punya gaji satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah, turunin susu anak sekian, kontrakan sekian, angsuran motor sekian, biaya cerewetnya istri sekian. Emang kan kudu disumpel itu. Kalau eh eh nggak ngaku kalau pergi, kalau pergi suami apa ibu bilang? Weh, weh, pergi-pergi aja sini dulu. <laughs> Masa nggak ninggalin apa-apa ini Kagak dah, ibu-ibu mesin ini kagak. Agak. Lebih cerewet. Enggak, <laughs> itu kan yang belum ngaji, cerewetnya enggak. Kalau yang udah ngaji mah ikhlas, ya suami kawin lagi juara rela. <laughs> Sorga gitu. Masa kalah sama istri saya? udah tahu kan cerita istri saya masih siap tuh nah, dia pernah ngomong sama saya tuh kak kalau kakak emang kawin lagi pengen begitu saya siap dah begitu ketika saya tanya siap apa nih dia siap kabur dia bilang kita yang jadi laki nggak mau kalah kita bilang sama dia nih wah kalau mama siapnya siap kabur kagak dah kagak apa nih kagak bakalan nahan kabur aja breakdown tuh Begitu dilihat semua udah diturunin biaya ini, biaya itu, biaya ini, biaya itu, dijamlah dah tuh. Begitu dijamlah ketahuan nih, ternyata 3 juta. Kurang kan tuh? Apa yang kita lakukan biasanya? Satu ngutang dah tuh kita. Emang kebiasaan? Kagak cukup nih po, kagak cukup nih neng, kagak cukup nih bang, kagak cukup nih pak, kagak cukup nih bu. Bagaimana caranya? Ngutang kita. Jadi dah kita adalah makhluk-makhluk Allah yang lemah begitu. Allah bilang jangan utang dulu dong lo cari. Nih pakai dulu nih. Pakai potensi ini dulu. Kita nggak pakai langsung utang. Padahal cara kita udah belajar nih. Satu cara unik nih. Bagaimana caranya kalau mau dicukupkan Allah kita sedekah di depan. Waman kudiro alaihi rizkuhu falyun fikta. Kita sedekah di depan. Begitu tahu kita kurang, jalan untuk memenuhi apa yang kita kurang itu bersedekah di depan. Kita bilang sama bini ini begitu di rumah pak, ibu lian, ini 3 juta pengeluaran kita. Sementara kita punya pemasukan cuma 1,7. Menurut Ustadz Yusuf tuh, menurut Quran kita berani indah sedekah di depan. Kita kaliin, kali ini jangan dua setengah persen. Kita malu, malu sama agama lain malu. Dia pada punya teori perpuluhan tuh, enteng bener dia keluar 10 persen. Kita teori dua setengah persen aja subhanallah Susah bener, malu dah. Kita pakai tuh teori 10% tuh. Manja abil hasanati falahu asru amsaliha. 3 juta kali 10%. Tak. 10% kali 3 juta berapa itu? 300 ribu rupiah. Menurut hitungan kita 1,7 dikurang 300 malah jadi tinggal 1,4 Tapi menurut Allah kagak Kita bakalan punya duit 4,7 Dari mana 3 juta bakalan dipulangin sama Allah 300 ribu bakal dipulangin sama Allah kata si istri begini tapi kan kita nggak punya duit bang emang makanya lo copot dong tuh anting udah mulai diraba-raba ditaruh di tas nih antingnya Ustadz mau kebiasaan nih kan emang begitu oh lagi kenceng hati pikiran turunin langsung udah biar Allah juga nurunin langsung juga jangan pakai pikiran gitu kan kita kalau nanya sama pikiran mah nggak bakal bisa sedekah tapi kalau kita nanya sama hati, kita bosan susah, bosan gelisah, bosan ngombokin melulu, bosan warung kagak laku, bosan bini begini, bosan laki begitu. Ah, kalau emang bosan jawabannya fal yunfik mimma atahullah. Ayo sedekah, sedekah, sedekah. Si sopir di awal tadi udah membuktikan. Begitu dia cut cekrek 800 ribu diambil 100 ribu kan tinggal 700. Ternyata Allah berikan uang tambahan buat dia sejuta sehingga penghasilan akhirnya bukan 700 tapi 1,7 dari mana Ustadz jalannya banyak kalau Allah udah mau mah banyak bukan cuma dari bos bukan cuma dari majikan bukan cuma dari gaji tapi dari banyak hal wa tarzuqu man bighairi hisab bahkan ibu bapak kalau kita ngamatin di negeri negeri ini butuh sedekah nih yuk kita lihat musibah ada di mana-mana kita juga begitu ya kan? Kita juga subhanallah dalam satu rumah tangga masalah kadang-kadang lebih dari 10. Iya. Kalau udah begitu tuh, sedekah tuh udahlah labudda dah judulnya. Kenapa? Karena ternyata sedekah tuh bisa ngedatengin redonya Allah. Lah kalau Allah udah redo, ikhtiar kita pasti berhasil. Karena yang bikin sedekah itu kemudian bisa begini bisa begitu adalah karena Allah mencintai orang-orang yang bersedekah sedangkan kalau orang-orang sudah bersedekah kata Allah redoknya udah muncul ada empat tuh satu masalah kagak mungkin kagak selesai dua keinginan kagak mungkin kagak kejawab tiga dosa pasti diampuni nama Allah yang keempat kita meninggal dalam keadaan yang husnul khatimah coba ibu begitu kita sedekah se ternyata kesedihan kita Allah ganti jadi kebahagiaan udah ukurannya bukan duit lagi tuh betul ya ukurannya bukan ukuran diganti 10 100 ribu bukan nggak ada ukurannya tanya sama orang-orang yang berumah tangga sekian tahun nggak punya anak tanya kemudian ketika dia berani menyedekahkan harta terbaik jegret kemudian Allah berikan anak buat dia ayo ukurannya udah ukuran hitung-hitungan kali kalian lagi deh tuh ini kejadian tuh kejadian subhanallah ada seorang kawan sembilan tahun dia nggak punya anak Sembilan tahun ketika saya hadir di Medan dalam satu acara training di salah satu bank dia datang ke saya Ustadz saya udah nonton tuh episode Mahakasi yang judulnya Mandul gitu itu bisa terjadi sama saya nggak ya Ustadz gitu. saya liatin muka dia saya bilang sama dia keajaiban Allah terjadi buat siapa aja yang percaya. Kalau situ percaya, insya Allah Allah juga akan menurunkan keajaiban yang sama. Ayo ikut dulu, saya bilang gitu. Ikut pelatihan dulu, ikut tuh pelatihan. Ikut pelatihan wisata hati saat itu. Begitu keluar ada testimoni. Saya bilang sama semua peserta, Allah lagi ngeliat nih, saya bilang. Allah lagi ngeliat. Bangun dah, kosongin dompetnya. Kuras tuh tasnya, saya bilang begitu Allah yang lihat kasih kasih ini Ari saya bilang ama Allah yang terbaik supaya Allah memberikan yang terbaik keluar dari ruangan nih orang nyamperin saya apa dia bilang Ustaz saya udah kosongin dompet tuh doain ya Ustaz supaya saya punya anak udah 9 tahun saya sama istri belum punya anak kalau nggak salah saya bilang saat itu kagak mau oh nggak mau Ustaz iya kan ente baru ngosongin ini di dompet yang di rumah mah belum nih kurang itu ya takutnya kurang ibu nih liatin tangan saya liatin pak ini kotak nih tengahnya ada boneka kita megang palu nih kita pukul nih tengahnya nih begitu kita pukul tengahnya nih boneka alat ukurnya naik bandulnya naik nih Shush. ada ya mainan kayak begini ya kalau kita tambahin lagi ini pukulannya Zik, ini pukulan mendekati target Shush, ya betul ya tapi kalau kita dengan kekuatan penuh nih kita hantam nih tengahnya nih ini naiknya begini nih ini nih yang disebut dengan alul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kalau lagi punya masalah dan keinginan, mak tos-tosan begitu mau Allah dah. Iya, punya kontrakan dua pintu belah, tak gitu. Sebelah buang dah buat Allah. Punya tanah tinggal seribu seribunya, suami sakit jantung, dijagain juga pasti dijual buat operasi daripada dijual buat operasi sekarang kita serahin sama Allah urusan sama bagaimana aja dah begitu begitu kita berani berbuat ini Allah turunin tuh yang disebut dengan lancanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun terus saya bilang sama dia saya datang ke Medan tuh malam Sabtu hari Sabtu pagi saya pulang dari Medan saya bicara sama dia Pak saban minggu pagi di pondok saya ada pengajian nanti datang deh saya bilang begitu nih mana orang kita terusin lagi nang ngajinya di sono teman-teman asatis nih di pondok tahu orang itu kemudian minggunya langsung ada di sini hari minggu dia langsung ada di sini tuh jadi rupanya secepat kilat itulah dia datang kaget juga ketika melihat dia ada di sini jadi saya ngomong Sabtu pulang minggunya ada di Jakarta apa dia bilang Ustadz saya udah tambahin tuh sedekahnya Ustadz doain saya ya dia datang sama ibunya kemarin. datang sama ibunya sama istrinya kalau nggak salah sama adiknya itu kejadian kurang lebih kalau tidak salah itu bulan Januari 2006 bulan April tanggal 29 2006 jam 20 lewat 22 menit tuh orang yang tadi datang ke pondok kita ini SMS kepada saya kalau saya yang bacain kagak lucu takut disangkanya bohong ngaji doni aja yang bacain saya ingat persis ini di tiang ini nih dia ngomong di tiang itu tuh dia bicara ada ibunya ada dia ada adiknya dia bilang begini Ustadz nih ada sisa nih kalau nggak salah waktu itu sisanya sekian juta gitu. Ini sisanya saya sedekain dah buat pondok ini. Ustadz doain supaya saya punya anak. Nih hasilnya. Alhamdulillah istri saya hamil sudah menunggu 9 tahun. Ini kekuasaan Allah karena kita bersedekah. Terima kasih Ustadz mengenai saya dengan mukjizat sedekah mohon doanya. Ini SMS dia ketika saya waktu itu ada di Bangka Belitung. Ketika dia SMS ini saya mengingat dia tuh nangis saya netes air mata saya subhanallah saya ngerasa gitu loh 9 tahun nungguin anak subhanallah alhamdulillah istri saya hamil setelah menunggu 9 tahun ini kekuasaan Allah karena kita yang bersedekah terima kasih Ustadz telah mengenalkan saya dengan mukjizat sedekah begitulah isi dari SMS ini mohon doanya dari Haji Indra Medan ini ada nomor teleponnya nih. Nanti orangnya saya undang kemari dah kapan-kapan. Biar telak begitu. Ini janjinya Allah. Benar. Kalau dia bisa, kita pasti bisa. Betul nggak? Di tempat yang lain ada testimoni tentang jodoh. Nih denger nih yang pada belum kawin. Pasang kupingnya. Eh, buka matanya begitu. Yang mau kawin lagi <laughs> Jangan dong Ustaz lah. Ya. Datang nih perempuan, umurnya 37 tahun. Si perempuan ngomong begini, Ustaz, cari jodoh susah ya. makanya yang dicari jodoh mah dibeli diketawa nih beli di mana Ustaz emang ada yang jualan jodoh ada siapa Allah Rabbul Alamin Dau mardakum bisodakoh kata Rasulullah beli tuh penyakit dengan sedekah termasuk penyakit kesepian nih jomblo Insya Allah Ustaz saya akan sedekah iya pulang dah insya Allah dapat jodoh insya Allah dia pulang ibu dia mampir ke masjid di komplek dia dia tanya tuh lihat kalau orang udah tahu tentang ilmu sedekah maka dia yang mencari kalau kita didatengin aja kita lari ini orang nyamperin apa dia bilang sama takmir masjid Pak takmir saya pengen sedekah nih di sini nih masjid butuh apa yang saya bisa sedekah di sini kata nih masjid kebenaran neng kami lagi melelang lantai satu meternya 150 ribu rupiah oh dia buka dompetnya tuh sama kayak kita awalnya cuma gue tuh dia cabut gue beli semeter aja dah ah. nih begitu kasih dia ingat pesan kita nih eh, kata si ustadz kudu pol iya deh, dia cabut nih empat setengahnya lagi jadi 600 ribu tuh dia sedekah 600 ribu dapat berapa meter tuh empat Pak Takmir doain nih supaya saya punya hajat ke Kabul kata si Takmir emang hajatnya apaan nih ada dah rahasia gitu. lihat kalau kita bawa tuh rahasia tuh jadi doa sama Allah jangan diomongin kemana-mana sedekah kalau diomongin jadi tidak ikhlas tapi kalau kita tahan kita ngadu sama Allah dalam hati kita dalam sejadah kita itu namanya doa sama Allah gitu. 37 tahun nih orang kagak dapat jodoh begitu dia kemudian sedekah 4 meter ya Rob ada empat orang yang datang ngelamar dia itu Eh, sampai bingung deh dia milih yang mana dulu saya tuh buka konselingan sama teman-teman majelis syifa tuh kita keliling kayak jamaah tablik begitu kita keliling dari satu kota ke kota lain dari satu daerah ke daerah lain sampai dari satu negara ke negara lain kita keliling menyapa orang tentang masalah mereka sambil nawarin satu jawaban bersedekahlah waktu keliling di Jawa Tengah ada satu orang datang nih 40 tahun umurnya laki-laki apa dia bilang? Ustadz, emang bener tuh sedekah bisa beli jodoh? Tahun 2003 saya belum punya testimoni jodoh. Tapi karena saya jawab dengan iman, maka tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Allah. Semua bisa dilakukan oleh Allah. Maka saya bilang sama dia, lo jajal dah. Cerita sedekah mah doing is believing. Lakuin aja nanti kita percaya. Jadi bener Ustaz, bisa, bisa, doain insya Allah dah. Nggak pakai koma tuh titik, bisa. Kalau emang bisa, saya semangat nih Ustaz. Dia buka dompetnya ibu ada duit 200 ribu dia taruh di meja saya gocapan 4 kita pegang nih duit kita bilang sama dia nih begitu ngeliat duit 200 ribu kita bilang sama dia pak mau jodoh yang cakep apa yang jelek yang cakep dong ustad. kalau yang cakep kurang nih percaya atau tidak orang ini ngibrit lari saya ngeliat tuh ketawa juga apa dia bilang Oh, jadi kurang Ustadz ya? Ustadz pulang kapan? Bener ibu, orang kalau udah bangun malam dengan riang, orang bersedekah dengan riang, gila dah. Allah ini lari sama dia. Sama Allah dia bilang begitu kan, siapa yang datang kepadaku jalan, aku lari sama dia. Siapa yang datang lari kepadaku, aku lompat. Saya ngelihat matanya tuh, saya ngelihat matanya subhanallah, dia punya mata girang betul. Apa dia bilang, Ustadz kurang ya? Ustadz pulang kapan? Kira-kira ini cerita subhanallah emang saya bilang saya pulang sore ini juga. Tungguin Ustaz. Saya akan balik lagi. Dia balik lagi, Pak. Begitu saya di mes saya, udah lupa sama nih orang. Lupa. Saya pikir juga dia paling nggak balik lagi gitu. Waktu saya pulang ke mes saya, ada perempuan ngaduin masalah jodoh juga. Kita udah ngobrol sama dia nih, tiba-tiba ada suara assalamualaikum, assalamualaikum gitu. Begitu buka, nah ini dia saya bilang. Nih, coba ibu lihat cara kerja Allah kayak begini nih cara kerja Allah. Begitu tuh orang datang, saya kan tinggal ngaminin doang udah lo tengok aja nih. Jadi itu dia subhanallah. Kejadian nggak kalau dia nggak nambahin? Nggak kejadian. Karena dia nambahin masih ada di rumah, cepet jadi. Terakhir nih, kita bacain semua lah tentang utang. Ya, satu guru satu ilmu jangan cerita dah. Yeah, siapa yang punya utang di sini yang belum kebayar nih? Ngaco. Ini ada yang ngaji dari pertama ngacung terus, berarti nggak utang. Berarti utangnya kagak lunas-lunas nih. Ada orang punya utang nih 100 juta. Ya Allah, tiga tahun dia berusaha nyelesain utangnya nggak selesai. Begitu dia datang ke seorang ustadz sedekah, ke kiai sedekah, disuruh sedekah, dia keluarin dompet, ada duit seratus ribu, dia sedekah di situ. Saya sedekah nih Ustaz. Begitu sedekah kun fayakunnya Allah, nih orang utangnya langsung lunas. Lunas seketika. Bagaimana ceritanya utang jadi lunas tuh Ustaz? Rupanya begitu dia pulang dari rumah si kiai dia nyebrang. Begitu nyebrang ketabrak. Cereng. Selesai utangnya be beres. Kata Allah udah enteng gak usah mikir utang lagi dah. Utang beres dah. Lihat, masih mau nggak utangnya lunas nih? Eh, ini cerita belum titik nih. Masih koma. Ternyata nih orang agak mati, cuman pingsan. Kita kalau tahiyat kita baca tuh, ya mukallibal, kolok wahai yang maha membulak balikan hati. Di kemudian hari ternyata utang si fulan dibayarin sama yang nabrak dia. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah udah bilang kun fayakun, tapi menghadirkan kun fayakunnya Allah ada wasilahnya. Salat malam diantaranya, bersedekah juga diantaranya. Insya Allah kita ketemu lagi dalam pembahasan yang lain. Ya, kita tutup dulu taklim kita kali ini hadana Allah wa iyyakum ajma'in thumma assalamu warahmatullahi wabarakatuh